yadkhul ya masuk anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat yang lain dalam hadis yang lain man sama'a sama Allahu bih wa man ra'a ra'a Allahu bih siapa yang mau memperdengar dengarkan kepada orang lain Allah jadikan orang lain dengar ya dia dapatkan orang lain akan memujinya akan Allah Allah orang lain akan melihatnya akan dapat tapi yang tidak dapatkan dari Allah. Itu yang diingatkan oleh Allah, ana azna syuraka anisyir. Aku adalah sekutu yang tidak membutuhkan sekutu. Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirka. Siapa yang mengerjakan satu amalan dia sekutukan di dalam amalan itu sesuatu selain aku bersamaku taraktuhu wa syirka aku biarkan dengan dia dengan sekutunya. Nggak dapat apa-apa. Diperdengarkan orang lain, di, nah, dia tunjukkan kepada orang lain. Orang lain lihat, puji, masya Allah fulan di rumahnya sholat sengaja sengaja sengaja hmm. baca Quran hmm. ya alangkah sulitnya untuk kita menjaga diri dari yang Nah, nah ini perjuangan. Nah, ini yang kita selalu minta kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau dengan sesuatu yang aku tahu dan aku berlindung kepadamu dari sesuatu yang aku tidak tahu. Aku mohon ampun kepadamu dari sesuatu yang aku tidak tidak tahu berlindung pada Allah dari syirik yang kita ketahui dan kita mohon ampun dari syirik yang kita tidak tahu. Termasuk semuanya. Kita minta ampun kepada Allah dari dosa-dosa yang kita tahu dan dari dosa-dosa yang tidak kita ketahui. Penting setiap saat. Makanya setiap saat kita perlu untuk mentajdid iman, mentajdid Islam kita, mentajdid tauhid kita, memperbarui terus muhasabah intinya. Ya, introspeksi kata mereka Nah, muhasabatun nafs. Terlalu nah, banyak jiwa kita manusia ini dhaif. Bahkan Rasulullah Allah menyebutkan atau bisu selalu mengajak untuk menyeleweng. Nah, diparah diperparah lagi dengan keadaannya zalim. Selalu berbuat zalim tidak hanya kepada orang lain, kepada Allah juga. Jahul jahil parah jahilnya nah, perlu untuk selalu kita nah, muhasabah nah, maka itu ketika mungkin dalam keadaan sendirian ingat betapa banyaknya yang kita lewati sudah lama waktu yang berjalan berlalu di belakang kita ke depannya nggak tahu kapan sering-sering kita dengan nah meruntuhkan nah kejelekan-kejelekan yang lalu itu dengan la ilaha illallah setingkat nabi saja mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh apalagi kita kita sudah paham ayat 6 maknanya kita sudah paham konsekuensinya betul-betul sungguh-sungguh minta kepada Allah ucapkan kalimat ini dengan nah, minta tolong kepada Allah betul-betul tertanam di dalam hati kita ya Qala Syekh rahimahullah fi hadal hadis ada fawaid syafaqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi kepada umatnya, tidak hanya kepada sahabatnya, lebih-lebih kepada kita. Sampai kepada kepada kita. Tidak ditutup-tutupi oleh beliau. Nah, akhwafu ma akhafu alaikum yang paling aku takutkan menimpa kamu seperti yang lalu juga mal faqra akhsha alaikum mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tubastata alaikum ad-dunya sabban atau basban fatanafasu fiha kama tanafasu fiha fa ahlakatkum kama ahlakatkum alangkah ngerinya kita kalau lihat hmm, dan itu terjadi di akhir-akhir nanti di zaman-zaman kita mutanafisun bukan dalam urusan akhirat kan sering ya pernah anak gambarkan ya kalau orang itu punya bisnis semua berlomba bersaing semua sudah mencari semua sama seragam kita kira-kira kita mau bisnis apa lagi bingung ya nah kalau orang yang ingin dia apa mencari sesuatu yang menguntungkan, dia kan nggak akan latah untuk ikut-ikutan berbisnis seperti mereka. Iya enggak? Ada enggak pikiran seperti itu? Benar enggak seperti itu? Benar kan? Mereka sudah sinar. Sudah sibuk dengan itu semua, kita akan ambil sesuatu yang mungkin belum pernah dilirik orang lain. Iya kan? Kita kembangkan. Seperti itu dalam urusan dalam kehidupan ini sebetulnya. Orang sudah banyak dalam urusan dunia. Kita mau ngejar apa lagi? Nah, capek akhirnya nah kalau kita tidak kuat terbawa oleh mereka dilindas oleh mereka jadilah kita gigit jari orang kaya makin kaya kitanya makin terpuruk apa yang tidak mereka lihat akhirat kan itu akhirat tidak mereka lihat makanya dikatakan oleh Imam Ghazali atau yang lain semuanya semisal mereka ya kalau anda nanam padi pasti rumput tumbuh kalau anda tanam rumput jangan harap padi tumbuh ya kan logis kalau Anda harapkan akhirat, dunia pasti terikut. Ada misdaknya. Pembenarannya ada dalam hadis Nabi SAW. Mankana hammuhu, Mankana akhiratuhu hammah. Mankana til akhiratu hammah. Jama'allahu Allahu syamlah. Wa wa ja'ala ghinahu fi qalbi wa atathu dunya wahiyah rahimah Siapa yang jadi himmahnya, tekadnya, cita-citanya adalah akhirat. Allah satukan semua urusan dia. Allah letakkan kaya dalam hatinya. Dan tidak ada dan dat, dunia datang kepada dia dalam keadaan dunia itu tidak senang kepada dia. Enggak capek. padanya santai, tenang. Nah. Ya. Tekadnya ada. Nah. Yang dia cari jelas Kalaupun dia kerja karena Allah dia tahu. Tidak akan membuat dia pusing, tidak akan membuat dia merasa betul-betul enam. Ya, lain dengan orang yang mangkana di dunia hamma. Siapa yang dunia jadi himmahnya, jadi cita-citanya, tujuannya. Farraqallahu syamla wa ja'ala fatrahu baina walam ya'tihi minad dunya illa ma qad kutibalah Siapa yang dunia jadi tekadnya, jadi cita-citanya, bangun tidur dunia, bangun tidur dunia. Nah, Allah cerai beraikan urusannya, dan yang kelar. Sumpah hatinya selalu benar ya. Nah, serudak seruduk nah, amburadul kan semua usahanya. walaupun dia dapat, tapi seperti dikatakan oleh Rasulullah, Rasulullah Allah letakkan al-faqru bainai ainai. Fakir. Artinya pas Selalu butuh, selalu butuh, selalu butuh, selalu kurang. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qad kutibalah dan tidak datang kepadanya dunia kecuali yang sudah ditetapkan untuk dia dapatkan. Bayangkan, badannya ngoyo tapi dapatnya Padahal kalau dia misalnya dalam keadaan orang yang seperti sebanding dengan dia misalnya, dalam keadaan dia bekerja tidak apa namanya nah, tidak ngoyak oh dapatnya sama nah itu terlihat dalam keadaan santai ya nah tidak ada seakan-akan tidak ada beban dapatnya sama ya ada di luar sana kan kita banyak melihatnya bahkan kadang-kadang orang yang dia itu mengayuh becak setiap hari rasanya dia lebih puas daripada mereka yang duduk di balik di balik meja iya nak. Kenyataan kan ini banyak yang seperti itu. Apalagi minan salafiyin ahli sunnah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya yang seperti ini. Baik. Wa fihi aidan anna sayyi'at takhtalifu ba'daha ashadd khataran. Anna sayyi'at takhtalif. Kejelekan itu bertingkat, berbeda-beda. Ba'daha ashadd khataran min ba'd sebahagiannya lebih parah bahayanya daripada yang lain. Liqaulihi diambil dari istimbat ini namanya. Akhwafu ma akhafu alaikum. Ada sesuatu yang paling mengkhawatirkan. Berarti itu apa? Pasti jelek. Lianna akhwafu ismu tafdil wa ismu tafdil labudda fihi min mufdal wa mufdal alaih. Akhwafu itu isim tafdil. Isim tafdil itu mesti ada mufdal dan mufdal alaih mufdal yang dilebihkan mufdal alih ini lawannya pembandingnya Far Rasul sallallahu alaihi wasallam yakhafu minna an na'mala amalan sayyan Rasulullah SAW mengkhawatirkan kita mengerjakan amalan yang jelek. Lakin yakhtalif khawfuhu ba'dahu asyad min ba'd. Tetapi kekhawatiran beliau berbeda satu sama lain. Yang satu lebih berat, lebih dikhawatirkan oleh beliau daripada yang lain maka nah jangan putus asa ya nah semua itu mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh oleh Allah kita ke, ke pelajaran berikutnya kita lihat nah, apa yang dikhawatirkan oleh aku. masih belum terlalu jauh nah bab al min syirik. bab tentang kekhawatiran terhadap si syirik hadisnya sama disebutkan oleh beliau Allah akhafu ma akhafu alaikum asnan asyirkul asghar fasu'ila anhu qala arya. ternyata min hadis nah di situ tidak disebutkan oleh beliau rahimahullah tapi di sini disebutkan hadis Mahmud bin Labid Mahmud bin Labid ini nah Rasulullah tinggalkan beliau ya Rasulullah wafat dia dalam keadaan berusia enam atau lima tahun. Kalau anak orang Arab biasanya itu sudah gede ya, sudah paham. Dia eh, Mahmud ingat bagaimana Rasulullah menyemprot mukanya. Ya, menyemburkan habis bekas wuduknya. Sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah bahas tentang syirik akbar. Syirik akbar itu membuat tandingan untuk Allah, nid untuk Allah yang nit tersebut ia do'uhu kama do Allah. Dia seru sebagaimana dia menyeru Allah. Dia berdoa kepadanya sebagaimana dia berdoa kepada Allah. Au yakhafuhu, dia takut atau mengharapkannya sebagaimana dia mengharapkan Allah, takut kepada Allah. Dia mencintainya sebagaimana dia mencintai Allah. Itu nit tersebut. yang kemarin sudah disebutkan beberapa jenis syirik. Ada syirik dakwah, syirik fit doa maksudnya. Yang kedua syirik finnya. Nanti dibahas tadi disinggung di sini, nanti di rinciannya ada lagi tempat lain. Ya, yani man man amila biyami amil bihi ad dunia atau al nanti disebutkan. Nah, mereka yang beramal dengan amalannya itu dia untuk mengejar mengejar dunia. Syirkun finnia. Kemudian yang ketiga syirkun fitnah, Syirik fit syirik syirkut ta'ah. Yang menjadikan orang itu tauhid, ya. Ini tauhid itu bukan cuma penguasa yang berhukum tidak dengan hukum Allah. Kiai pun jadi tauhid, habib pun bisa jadi tauhid. Kita di rumah juga bisa jadi tauhid. Hati-hati. Nah. Yang keempat, syirkul mahabbah. Syirik dalam mahab, mahabbah. Ya, mahabbah itu si apa? Padahal ini perkara-perkara yang ini sebetulnya ada cabangnya, artinya nah ada dua jenis, dakwah, doa, berdoa, menyeru, memanggil, itu ada yang memang syirik, ada yang tidak. Kan gitu. Niat sebenarnya jelas amalan kulub, menghati Syirik saat juga begitu ya kalau dia taat kepada Allah taat kepada Allah dan Rasulnya kemudian taat kepada seseorang karena Allah dan Rasulnya ini enggak termasuk syirik yang seperti apa nanti kemudian juga syirkul mahabbah dia cinta pada anak istrinya saudaranya sahabatnya guru muridnya temannya tetangganya wajar tapi kapan dia menjadi syirik baik <clears throat> Qala rahimahullah wa amma syirkul asghar Syirik asghar adalah secara ringkas tadi sudah Anda sebutkan semua wasilah yang membawa kepada syirik akbar. Itu ringkas. Ini sini jelaskan oleh beliau, fahuwa jami'ul aqwal. Semua ucapan wal af'al, semua perbuatan allati yatawassalu biha yang yatawassal membawa ila syirk maksudnya ila syirkil akbar semua perbuatan bisa jadi bermakna seperti itu bisa juga tidak nanti mutlak boleh semua ucapan perbuatan yang bisa membawa kepada syirik itu namanya syirik asghar kalau hulu fil makhluk seperti sikap hulu melampaui batas terhadap makhluk Alladzi la yablughu rutbatal ibadah yang tidak sampai pada tingkatan apa? Nah, ibadah. Sungkem anak kepada orang tuanya. hati Ya. Nah, seperti itu juga walaupun itu budaya adat ya. Nah, cium tangan boleh. Ya, tapi kalau sampai cium lutut mayam bagus, Ya. Kita kan seperti sebuah rukuk. Nah, menyembah. Walaupun itu dia sampai pada tingkat ibadah, tapi bisa membawa. Makanya dikatakan hati-hati. Walaupun tidak kekal di neraka, ya perbuatan seperti ini bisa membawa. Makanya hati-hati. kal halaf nah, termasuk di situ apa kal halaf bi wa yasir riya Kal halaf bi sumpah tapi tidak demi Allah nah demi pocong apa lagi <laughs> orang sekarang kan nah, sumpahnya dari sumpah pocong nah atau sumpah ya, ya, sumpah demi kiai ada yang mengapa namanya kalau dalam pembahasan demi Ka'bah ya termasuk juga kemudian demi Rasulullah nah ini di apa namanya nah secara bahir itu tapi walaupun sebagian ulama mem, apa menyebab mengatakan tidak boleh untuk syadul zari'ah. Nah, tapi kalau ada memang rinciannya, jangan lupa. Seperti penjawaban Syekh Taimin. Nah. Jangan lupa. Yang, yang jelas intinya termasuk dalam hal ini. Terkait dengan Ka'bah tadi ada ya ini kisah juga di zaman-zaman dahulu itu. Nah, pernah juga saya sampaikan di sini seorang dai yang mendengar dari seorang kiai, seorang syekh di tempat dia pulang di rumahnya di kampung halamannya menyebutkan wal ka atau wal Ka'bah. Sumpah dia demi Ka'bah, demi Ka'bah. Wa baitillah. Nah, walaupun ini seperti dari juga. Dia kemudian nah datang kepada bin syekh tersebut minta tolong disimak membacakan ayat. Dia punya kayaknya dia punya hafalan gitu. Nah, pengen setoran saya. Tolong di kalau salah nanti ya, dibetulkan. Mungkin makrotnya kurang. Nah, karena tahu orang ini alim juga. Sampai dia baca surat Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlat asy-syita'i was saif Nah, dia bacanya seperti ini. Fal ya'budu hadzal fal ya'budu hadzal bait. Paham kan? Falyabudu hadal bait. Khata. Falyabudu rabb hadal bait. Dibetulkan sama saya tadi. Dia baca lagi. Falyabudu hadal bait. Salah. Falyabudu rabb hadzal bait. Diulang lagi. Falyabudu hadal, yang benar falyabudu rabb hadal bait. Dia balikkannya. Ya Syekh, soalnya kemarin saya dengar Anda mengatakan wa baitillah wa Ka'bah. Bersumpah demi Ka'bah. Langsung terdiam Syekh tadi. Ternyata ya dengan cerdiknya dia mengingatkan sang Syekh tersebut. Akhirnya Syekh itu terima dan mengaku salah. Itu salah berarti. Kalau saya mengucapkan itu salah. Akhirnya dia rujuk. Nah, rujuk ya <clears throat> itu juga salah satu uslub min asali bid'ah nah baik Qala kal halaf bi ghairillah wa yasiru riya dan riya yang ringan itu termasuk wasilah Qala fa idza kana syirku yunafi tauhida wa yujibu dukhulan nar. Bahayanya ya, syirik itu meruntuhkan tauhid, menyebabkan orang itu pasti masuk neraka. Wal khulud fiha ini kalau akbar kekal di dalam neraka. Wa hurmanul jannah idza kana akbar. Kalau syirik itu akbar, itu pelakunya pasti masuk neraka kalau nggak taubat. Hancur runtuh, bubar tauhid, tauhidnya, batal Islamnya, kekal di neraka, tidak bisa masuk surga itu di akhirat. Di dunia tidak diwarisi oleh keluarganya, putus dengan enam keluarganya, tidak boleh disolatkan, dan tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin Jadi, dunia langkah ngerinya wala wala tatahaqqaqu sa'adatu illa bisalamati minhu dan tidak akan terwujud kebahagiaan kecuali dengan selamat dari syirik akbar bahagia di di akhirat nanti kana haqqan 'alal 'abdi. Oleh karena itu adalah sebuah kepastian dan harus bagi seorang hamba an yakhafa minhu a'dama khawfin. Betul-betul takut dengan bahaya syirik ini. Wa an yas'a fil firar minhu, berusaha melarikan diri dari syirik. Wa min turuqihi dari jalan-jalannya, wa wasailihi dari semua sarananya, wa asbabihi dari semua sebab-sebabnya yang membawa kepada kesyirikan al hulu fil afadil itu termasuk min awsa'i awdiyatin ilal abatin Abdurrahman bin Yahya al-Muallimi al-Yamani rahimahullah itu sezaman dengan Syekh Ahmad Syakir rahimahullah al-Husaini rahimahullah nah Abdurrahman bin Yahya al-Muallimi mengatakan seperti itu al-ghulu fil aqadin min awsa'i awdiyatin ilal abatil. ghulu kepada orang-orang yang mulia itu jalan paling luas membawa kepada kebatilan. Jalan paling luas, paling lempang, paling lancar untuk orang itu terjerumus kepada kebatilan. Hulu siapapun dia sampai pada tingkatan orang itu menyembah sampai orang itu sampai pada tingkatan orang itu jadi tohut yang dicintainya. Bisa, bisa. Dan itu sudah banyak terjadi. Kelemahan kita, jiwa kita manusia lemah ini dimanfaatkan oleh syaitan. Kita senang kepada orang baik. Kipas oleh syaitan. Nah, jatuh yang pertama kali terjatuh adalah umatnya Nabi Nuh. Mereka menyembah Wat, Suwa, Yahud, Ya'ub dan Nasra karena hulu ini tadi. Ya, karena hulu ini tadi. Terjerumusnya seseorang ke dalam jurang kesesatan itu juga karena hal-hal seperti ini tadi, orang-orang sekitarnya. Nah, diangkat, diangkat, diangkat Nah, maka hati-hati para ulama kita sangat kita sangat jauh. Abdullah bin Mas'ud sampai enam ketika beliau keluar dari rumah ternyata ada yang berjalan di belakang dia mengiringi beliau radhiyallahu anhu. Apa mau kalian? Nah, marah. Sikap perbuatan kalian ini, ini fitnah bagi yang matbu, bagi yang enam tabi. Fitnah bagi orang yang diikuti, fitnah juga bagi orang yang mengikuti. Bagi orang yang diikuti bisa jadi masuk dalamnya ujub, kibir, masa hebat. Bangkat dia wah saya wah mulia. Ada yang ikut, punya pengikut, punya murid. Nah yang di belakang yang mengikuti terjerumus dalam sifat gulu. Ini bahayanya. <clears throat> nah, maka jauhi larilah berusaha untuk lari dari jalan-jalannya, wasilah-wasilahnya dan sebab-sebabnya. Nah, ingat jiwa kita manusia lemah dan dia dikatakan oleh Allah ammaratun bisu. Maka yang dikatakan diingatkan oleh para ulama, kalau kamu bisa untuk tidak terkenal, bisa melakukannya, lakukan. Makanya para salaf kita adalah orang-orang yang subul khumul, la hubbud zuhur. Mereka orang-orang yang selalu menutup diri seperti dikatakan oleh Sufyan juga. Para ulama itu mereka idza fuqidu tulibu. Kalau kehilangan mereka kehilangan, kita kehilangan ulama, itu mereka dicari, dikejar kemana mereka. Wa idza tulibu harabu, harabu. Kalau semakin mereka dikejar, mereka justru semakin melarikan diri. Tidak menampakkan diri ini mereka tapi karena kita bukan ulama inginnya tampil rugi rasanya kalau tidak tampil nah ya walaupun cuma belajar setahun dua tahun nah Nasallallahu alaihi wasallam Apalagi nah, jiwa kita itu tadi seperti itu tadi ammaratun bisu sangat tidak mungkin kalau tidak betul-betul berjuang membersihkannya, menekannya, tidak akan mungkin mudah untuk menerima untuk tidak terkenal. Untuk tidak tampil. Nah, ini bahaya. Wala wa yas'alullah al-afiyata minhu dan selalu minta perlindungan keselamatan kepada Allah dari syirik ini. Kama fa'ala dalikal anbiya wal asfiya wa khiyarul khalqi sebagaimana para enam nabi meminta orang-orang pilihan, makhluk-makhluk pilihan meminta kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah tadi, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Baca ya, betapa mengerikan ya. Nah, tahu-tahu terkotori tauhid kita, karena bermainnya hati kadang-kadang kita nggak sadar, kita nggak sadar. Mudah, ya, banyak sebenarnya kalau misalnya kita mau betul-betul memerhatikan hati, terasa, ya terasa bagi orang yang betul bersungguh-sungguh dia berjuang, nah dan dapat taufik dari Allah, dibimbing oleh Allah, dia akan merasakan ketika hatinya sudah betul memang kenal dia tauhid, kenal keadaan dirinya, kenal pada Allah. Setiap dia mungkin turun setitik imannya, tauhidnya sedikit ternoda, itu dia akan merasakan gejala yang tidak enak. Alimahuman man alimahu, jahilahuman jahilahu. Yang tahu ya tahu, yang tidak tahu ya tidak akan tahu. Nah. Qala rahimahullah wa 'alal 'abdi maka wajib atas setiap hamba kita semua wajib untuk ayyajtahida bersungguh-sungguh betul-betul minta kepada Allah dalam sujud. Nah, ya ketika kita kan saat-saat kita mengucapkan walab enam walab balin amin mengikuti imam itu, sungguh-sungguh minta kepada Allah. Nah, siapa yang bertepatan aminnya dengan amin malaikat ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosa yang telah lalu. Bersungguh-sungguh kita tidak ikhlas menumbuh kembangkan ikhlas bagaimana caranya fi qalbihi wa taqwiyatihi di dalam hatinya dan berusaha untuk menguatkannya minta tolong pada Allah kenapa karena bukan kita yang punya hati hati itu tidak di tangan kita di tangan kita di tangan Allah innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi sungguh Allah menggending, menghalang antara seseorang dan hatinya nah ya kalau dia sampai pada tingkatan dia mampu untuk menyanyi melakukan ini, berarti dia sudah sampai pada tingkatan ihsan, Allah pun juga mengingatkan. Hal jazaul ihsan illa ihsan. Bukankah yang baik itu selalu dapat balasan yang baik? Mungkin ya, dia akan terus di antara tandanya mungkin dia akan dapatkan terus kebaikan dalam artian apa dimudahkan kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah. Nah, dihindarkan oleh Allah dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Terpelihara, terpelihara. Itu yang kita harap. Di saat-saat yang seperti itu kita mati, mudah-mudahan husnul khatimah. Itu yang kita nah, kita cari. Wadalika bikamali ta'alluqi billahi ta'alluhan wa inabatan. Dengan cara apa? betul-betul menyempurnakan sikap ketergantungan kita kepada Allah. Nah, kemarin Anda sempat sampaikan kisah tiga orang yang terkurung dalam gua. Mereka punya sesuatu yang menjadi amalan andalan. Tapi ingat, bukan ini yang mereka cari. Bahagialah orang yang memang punya amalan yang diandalkannya, yang dengan itu dia tawasul kepada Allah dengan amalannya. Ya Allah, kalau memang itu ikhlas karena engkau, selamatkanlah aku. Kan gitu. Itu yang dikerjakan mereka, bukan mereka pun untuk mengharapkan nanti selamat. Seperti yang anak gambarkan. Ya, ketika Syekhul Islam menukilkan dari kalau tidak keliru dari Al-Ghazali, Imam Ghazali. Dan nah, siapa yang 40 hari mampu berbuat ikhlas akan keluar dari lisannya hikmah. Mereka berusaha untuk ikhlas kepada Allah selama 40 hari 40 malam tapi tidak keluar hikmah. Dijawab apa? Karena kalian ikhlasnya itu untuk mencari hikmah. Bukan karena Allah murni. Nah, inilah Nah, ketika kita mungkin mengharapkan itu mungkin belum tentu akan dapat. Tapi mungkin kalau kita artinya apa? Untuk kita muhasabah, butuh memperbaiki diri. Nah, menyempurnakan ta'alluq billahi ta'alluhan. butuh betul tergantungannya kepada Allah. Jangan pandang bahwa kita ini punya sesuatu yang layak untuk diperhitungkan oleh Allah untuk memperbaiki kita. Ya. Jangan pernah lirik sebab kita pernah mengamalkan ini, jangan pernah lirik. Siapa memberikan sebab itu? Allah. Nah, ya. kita berharap kepada Allah. Semoga amalan-amalan kita itu menjadi nah di apa namanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan nah sebagai simpanan buat kita di di akhirat. Qala rahimahullah ta'alluhan wa inabatan. Nah, kita khawatir. Ini yang sering ulang juga, kita khawatir jangan sampai kebaikan-kebaikan kita ini keikhlasan, tawakalan, khauf, roja itu nah dibalasi oleh Allah di dunia. Nah, dibalasi oleh Allah Masya Allah pengikutnya muridnya banyak kedudukannya tambah subhanallah hartanya tapi di akhirat tidak dapat apa-apa Nah, ini yang kita kita khawatir. Kalau wa inabatan ta'alluhan ya, tergantung bergantung kepada Allah cinta renam kepada Allah inabah kembali kepada Allah wa khaufan dengan penuh rasa takut wa raja'an wa tam'an dengan penuh harap dan ambisi wa qasdan dengan niat limardatillah sengaja untuk mencari ridha Allah wa tawabihi pahalanya fi kulli ma yaf'aluhu abdu di dalam segala perkara yang dilakukan oleh hamba tersebut wa ma yatrukuhu dan semua yang dia tinggalkan minal umuri zahirah wal batinah dari hal-hal yang zahir dan batin kalau zahir mungkin bisa batin seringnya kita ke nah lolos banyak mau tidur atau mungkin di kamar mandi atau mungkin nah, subhanallah lintas masuk nah tembus Nah, kebanyak hal yang sekarang yang sering juga nah itu tidak layak untuk kita masukkan ke dalam pikiran. Allah fa innal ikhlas bi tabi'atihi karena ikhlas secara tabiat secara asal itu yadfa'u syirkal akbar wa Wal Asfar. Itu akan menjauhkan akan menolak syirik akbar dan syirik Asfar. Semakin kuat tauhidnya, semakin kuat keikhlasannya, semakin jauh dan bahkan semakin jauh dari buah-buahnya. Artinya apa misal seperti diceritakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Ya dikatakan para ulama. Allah menyatakan ya. <clears throat> nah, apa? Yusuf yasrif anhu awal fahsya innahu minal mukhlasin. Ya. Nah, Nabi Nabi Yusuf dijauhkan dari perkara-perkara yang jelek dan perkara-perkara yang keji karena beliau adalah orang yang mukhlas, orang yang ikhlas, terpilih. Nah, karena keikhlasan beliau jauh nah, jauhnya dari syirik, bersihnya tauhid beliau, nah, semakin jauh dari syirik semakin besar kuat bersih tauhidnya, semakin jauh dari perbuatan perbuatan keji. Nah, jadi tidak akan mudah tergoda dengan rupa. Nah, Wa kullu naw'un min syirki ikhlasihi. Dan setiap orang yang jatuh muncul dari dia satu jenis dari kesyirikan tersebut itu karena lemahnya keikhlasan tadi. Apa bentuknya? Ingatlah apa yang kita lakukan dengan dosa yang namanya mukhalafah perintah Allah yang kita langgar, larangan Allah yang kita langgar itu nawa Berarti apa? Ada sedikit nah, noda di dalam ketauhidan kita. Gitu. Nasallallahu salamah wal wal Banyak-banyak selalu kita minta ampun dan ta'awun saling mengingatkan ya, saling mendoakan itu yang penting juga. Ya man da'il li akhihi an dhahril ghaib faqala al malak amin walaka Siapa yang mendoakan saudaranya tanpa setahu saudaranya ya kebaikan, maka malaikat akan mengatakan amin walaka amin juga untukmu seperti itu kita saling mendoakan yang demikian supaya Allah jadikan hati kita termasuk hati-hati yang bersih hingga enam ya ini betul-betul terjaga dan tidak mudah jatuh ke dalam hal-hal yang tidak disukai oleh Allah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin